Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku fikih Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita sampai pada ya, judul wa thamma jumlatun atilatin ukhra. Wa thamma jumlatu adillatin ukhra atau akharin. <clears throat> Dan di sana terdapat sejumlah dalil-dalil akharin yang lain. wa ar-rasul maka inilah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yahutsu ala memotivasi untuk mengajarkan salat kepada anak dan memanimtana'a an adaiha dan anak yang menolak untuk melaksanakan salat padahal dia sudah 10 tahun dengan hitungan hijriah maka pada saat itu dia berhak untuk dipukul atau diberi hukuman fisik. Sebagaimana sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam, muru auladakum bisolati, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan solat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah alihah karena sebab solat dan mereka sudah berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Di catatan kaki diatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dari jalur Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya marfu'an sabda Nabi. Di sini juga memiliki syahid penguat yang diatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Saburah radallahu anhu Qal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam murus bi salati idza balagha sab'a Perintahkanlah anak untuk sholat ketika dia sudah sampai umur tujuh tahun. Jika dia telah sampai sepuluh tahun, maka pukullah anak itu alaiha karena sebab sholat. Wahahwa dan berikutnya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma tatkala beliau melihat bahwasanya Ikrimah adalah seorang anak yang nabahah perhatian, punya perhatian, punya pemahaman, nuburon, punya keunggulan, wa dan akal, dan ikrimah, sahirun anadak, adalah anak kecil ketika itu yang suka main sebagaimana anak kecil yang lain suka main suka lari-lari sebagaimana yang lain suka lari-lari. Maka ketika itu Ibn Abbas mengikat Ikrimah wayuwasikuh dan mengikatnya sehingga Ikrimah ini bisa belajar Al-Quran wayata'alam dan belajar sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah mengatakan Ibn Abbas menjadikan di kakiku al-kiblu ya, belenggu supaya aku supaya dia bisa mengajarkan kepadaku Al-Quran dan Sunnah. Wafiratin dalam riat yang lain sehingga beliau mengajarkan kepadaku Al-Quran dan ilmu faraid. Itu ilmu pembagian waris. Riat ini sahih dikeluarkan oleh Bayhaqi dalam Sunan Kubra juga Bukhari secara mu'alak, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Aulia, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan yang lain. Bisa juga dilihat di siar A'lamin Nubala. Fama dzakana min sya'ni Ikrimah, maka bagaimanakah kedudukan Ikrimah setelah dididik dengan cara diikat? Maka jadilah Ikrimah nabirah unggul di antara orang-orang yang unggul dan jadilah dia ahli hadis di antara orang-orang yang ahli hadis dan dia meriatkan dari Ibn Abbas li'adatin ha'ilin dalam jumlah yang sangat besar dari hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun jadi ahli tafsir ya, maka ini menunjukkan bahasanya sebagian anak ada yang memang cocok ya, disikapi dengan sikap yang keras, dengan sikap yang keras itu dia bisa belajar. Ya. Akhirnya jadi orang yang bermanfaat karenanya sebagaimana ikrimah. Wahahwa dan berikut ini as Abu Bakar radhiallahu anhu <clears throat> Beliau pukul anak perempuannya yaitu Aisyah radhiallahu anha tatkala tentara Nabi itu tak telat karena sebab Aisyah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telat juga karena sebab Aisyah dan banyak orang yang mengadu kepada Abu Bakar. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, "Kharajna kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Ketika kami berada di Baida, yaitu tanah lapang yang luas, atau bidatil jaisi atau satu tempat namanya datil jais maka putuslah kalungku maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akoma beliau berhenti alal timasi untuk mencari kalung dan orang-orang pun berhenti bersama Nabi wa laisu alamain wa laisa ma'ahum ma'un mereka berhenti bukan di daerah yang ada airnya dan mereka pun juga dalam kondisi tidak bawa air. Maka banyak orang datang menemui Abu Bakar dan mengatakan, Allah taruh tidak engkau melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah? Akomat Aisyah berhenti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya banyak orang berhenti bersama Nabi. Padahal mereka bukan berada di daerah yang berair dan tidak membawa air akhirnya Abu Bakar datang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang meletakkan kepalanya di pahaku kot nama beliau tertidur. Fakal maka Abu Bakar datang mendekati Aisyah dan menegur Aisyah. Habasti engkau tahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak orang. Sedangkan banyak orang lai alamain saat ini ber, tidak berada di tempat yang berair, tidak pula membawa air. Qalat Aisyah mengatakan Abu Bakar menjelaku. Wakal dan Abu Bakar mengatakan apa yang Allah kehendaki untuk dia katakan. Artinya banyak sekali yang dikatakan. Di samping itu Abu Bakar juga ia ya ta'an menusuk dengan menggunakan jarinya. Dia tusukkan ke khasirati pinggangku dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di pahaku. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur di pahaku dan fanama hatta asbaha ala ghairi Maka Nabi tidur sampai pagi tiba dan ketika pagi tiba dalam keadaan tidak ada air. Maka Allah dan menurunkan ayat tayamum, maka mereka para sahabat bertayamum. Maka Usaid ibn Hudair dan dia adalah salah satu nukoba yaitu pimpinan ya, maksudnya salah satu pimpinan ya, Ansar mengatakan mahya bi awali barakatikum ya ahla ya ala ya ala Abi Bakrin ini bukalah keberkahan pertama kalian bukalah keberkahan yang pertama bagi kalian atau dari kalian atau sebab kalian wahai Abu Bakar. Aisyah mengatakan Faba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alihi maka aku bangkitkan yaitu supaya berdiri Unta yang aku pakai fawajadna al-aqda tahtahu maka aku jumpai ternyata kalung itu ada di bawah ya, si onta. Ya, ternyata ya, posisi kalung itu diduduki si onta. Setelah ontanya disuruh berdiri kelihatan ada ya, ada kalung. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya boleh bagi seorang ayah untuk memberikan hukuman kepada anak meski eh, kepada anaknya meskipun anaknya tersebut sudah berkeluarga. Di sini Abu Bakar datang kemudian mencela Aisyah ya, ngomong banyak yang intinya adalah teguran keras kepada Aisyah karena jadi sebab musabab <clears throat> tertahannya Nabi dan para sahabat. Demikian juga e, Abu Bakar menusuk, ini hukuman fisiknya, ad-darbunya di sini. E, memberikan hukuman fisik dalam bentuk menusuk dengan tangannya, menggunakan tangannya dia pakai untuk nusuk ye, pinggang Aisyah radhiallahu anha. Eh, dan pelajaran yang lain eh, yang bisa kita petik dari hadis ini atau riwayat ini kita jumpai di sini eh, <clears throat> kemesraan Nabi dan istrinya dalam hal ini adalah ibunda Aisyah radhiallahu anha ya, beliau tidur di pangkuan di paha istrinya ya, Aisyah radhiallahu anha Kemudian uh, e, red ini juga menunjukkan bolehnya penisbatan berkah kepada orang. maka tadi ada ungkapan Usaid ibn Hudair barokatikum. Yang tentu keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. sedangkan manusia itu cuma jadi sebab Eh, Abu Bakar di sini atau keluarga Abu Bakar di sini tentu adalah sebab. Namun ungkapan semacam ini tidak mengapa ya, di, uh, dinisbatkan kepada langsung kepada orangnya ini adalah bukanlah keberkahan pertama dari kalian wahai keluarga Abu Bakar. Dan yang dimaksudkan adalah uh, keluarga Abu Bakar sebagai sebab datangnya keberkahan yaitu kebaikan berupa turun dalam hal ini adalah berupa turunnya ayat tayamum. Kemudian kita jumpai di sini ya, pelajaran penting bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, kalau Nabi mengetahui hal yang gaib, tentu tidak semalaman berhenti di situ ya, untuk cari kalung. Eh, ya, tidak harus nunggu sampai subuh sehingga kemudian kebingungan saat subuh gimana sholatnya dalam keadaan tidak ada air. Ya, padahal ternyata kalungnya cuma ada di bawah diduduki untanya Aisyah, ya, eh, unta yang dipakai oleh Aisyah. Nabi pun tertidur dan berada di tempat itu sampai pagi menunjukkan kalau Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Seandainya tidak ada berita dari wahyu, nah, maka Nabi tidak tahu hal-hal yang bersifat gaib. Dan gaibnya tidak harus gaib berkenaan dengan masa depan, gaib berkenaan dengan masa sekarang. Sekarang ini kalau ada di mana, nah, Nabi tidak tahu. Ya kita cari ya, sampai subuh. Ya. Ternyata setelah subuh ontanya diminta untuk berdiri karena mau melanjutkan perjalanan karena boleh jadi sudah putus asa kalau tidak didapatkan ya, maka setelah ontanya berdiri ketahuan di mana posisi kalung yang dicari dan Abu Bakar radhiallahu anhu juga memiliki sikap yang lain yang di kondisi tersebut dia pukul anak perempuannya Aisyah radhiallahu anha demikian juga Umar wahahwal hadis bidalika berikut ini hadis tentang hal itu Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma beliau mengatakan Abu Bakar minta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar menjumpai banyak orang duduk-duduk di dekat pintu rumah Nabi dan tidaklah diizinkan satupun dari mereka. Lalu fa'udin li Abi Bakar, lalu diizinkanlah Abu Bakar untuk masuk, maka masuklah Abu Bakar dalam rumah. Suma akbala kemudian datanglah Umar dan minta izin untuk masuk maka diizinkan. Maka Umar menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan di sekeliling Nabi istri-istrinya wajiman sakitan wajiman catatan kaki walladhi istadda hazanuhu telah orang yang demikian luar biasa sedihnya sampai-sampai tidak mau ngomong sakitan dalam keadaan diam Fakal fakala maka Umar mengatakan aku akan sampaikan sesuatu yang aku bisa membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Fakal maka Umar mengatakan, bahwa Rasulullah, la ra'aita binta Kharijah." Uh, seandainya engkau melihat pinta Kharijah sa'alat seni an-nafaqata minta ya, nafkah minta tambahan nafkah untuknya fawajatu unuqaha wajatu unuqaha catatan kaki ay ta'antu fi unuqiha Wakan tusuk ya maksudnya ditusuk tentu bukan dengan senjata tajam ya. Ya, mungkin ditusuk dengan jari atau semacam itu. Ta'an tufi unukya akan aku tusuk lehernya. Ya, maka mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Rasul mengatakan, "Hunna haula hauli, mereka-mereka ini ada di sekelilingku, sebagaimana engkau lihat mereka semua ini minta tambahan nafkah. Maka mendengar, oh ternyata itulah duduk perkaranya. Yeah. Maka Abu Bakar kemudian berdiri mendekati Aisyah, kemudian menusuk lehernya. Itu tentu dengan tangan atau dengan jari. Dan Umar pun berdiri menuju Habsah dan menusuk lehernya. Keduanya Abu Bakar dan Umar mengatakan pada anaknya masing-masing, kalian minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaisa engdau harta yang tidak Nabi miliki maka kultu maka aku katakan wallahi demi Allah kami tidak meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an sesuatu abadan sama sekali laisa ingdau yang tidak dia miliki dan e, marahnya Nabi karena tuntutan istrinya untuk e, memberikan tambahan nafkah. Kemudian Nabi iktazalahunna syahron. E, Nabi mendiamkan istrinya dengan bentuk menjauhi istrinya eh, selama satu bulan. Atau tepatnya ketika itu satu bulan ketika itu 29 hari. Thumma salat kemudian turunlah pada Nabi ayat berikut ini. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu. Hatta balaqa sampai ayat lil muhsanati lil muh, lil muhsinati minkunna ajran azima. Untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian balasan yang besar. Ya, maka <clears throat> turunlah ayat yang memerintahkan Nabi untuk memberikan tawaran kepada istri-istrinya. Tawaran antara ya, tetap jadi istri Nabi dengan nafkah yang pas-pasan ya, ataukah menginginkan perubahan keadaan secara ekonomi maka akan dicerai oleh Nabi ya, dan akan diberi ya, pesangon selayaknya maka Allah perintahkan pada sang Nabi untuk memberikan tawaran satu persatu kepada istri-istrinya Fabada maka Nabi mulai dengan Aisyah. Dikasih tawaran. Wahai Aisyah sesungguhnya aku ingin menawarkan kepadamu satu perkara. Yang aku tidaklah, aku ingin agar engkau tidak tergesa-gesa memberikan putusan. Sehingga engkau meminta saran pada ayah dan ibumu. Apa itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi membacakan ayat Kemudian Aisyah mengatakan, Baik Rasulullah, afika apakah tentang dirimu aku harus minta saran pada dua ayah dan ibuku? Aku memilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat." Wa as'aluka dan aku minta padamu janganlah engkau kabarkan kepada satupun perempuan dari istri-istrimu tentang apa yang aku katakan. Qal maka Nabi mengatakan la tas'aluni imra'atun hunna tidaklah kemudian bertanya kepadaku satu perempuan dari mereka istri-istriku illa, illa akhbar Tuhan kecuali akan aku beritakan. Innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutusku dengan dua hal itu. Lihat catatan kaki. Mu'annitan artinya musyadidan Adalah orang yang mempersulit. Muta'annitan artinya taliban zallatin nasi. Mencari-cari ketergenjiran dan kesalahan orang lain. Walakin ba'asani mu'alliman muyassiran. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai seorang pengajar muyasiran dan seorang yang memberikan kemudahan. Ya, e, maka yang jadi mahalu syahid tadi ya, ketika Abu Bakar dan Umar tahu apa yang jadi duduk perkara Kok ini Nabi dikelilingi oleh istri-istrinya dan semua mereka diam. Ternyata adalah mereka datang kepada Nabi menuntut tambahan nafkah. Ya, maka Abu Bakar mendatangi anaknya, Umar pun mendatangi anaknya dan memukulnya. Dan memberikan pukulan. Pukulan dalam hal ini bentuknya ya, tusukan dengan jari. Ya, tusukan dengan jari. Maka ini dalil tentang bolehnya memberikan hukuman fisik yang sewajarnya kepada anak bahkan meskipun anak tersebut sudah berkeluarga. Maka itu satu hal yang dibolehkan dan satu hal yang tidak terlarang. Ya, maka meskipun anak itu telah berkeluarga, maka itu bukanlah alasan orang tua untuk memberikan nasihat. Ya. Demikian juga tadi kita jumpai pelajaran ketika Nabi menyampaikan tawaran, maka Nabi mengatakan jangan tergesa-gesa diputuskan sampai engkau minta saran pada ayah dan ibumu. Maka hal ini menunjukkan bahasanya status sudah menikah dan berkeluarga tidaklah menghalangi untuk minta saran, minta masukan kepada orang tua untuk hal-hal yang besar dan hal-hal yang dianggap ya, vital dan gawat. Kemudian di sini kemudian kita jumpai ya, pelajaran uh, di sini kita jumpai uh, keutamaan menjadi guru dan pengajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walakin ba'athani muallima. Ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala mengutusku untuk menjadi pengajar. Ya, maka siapa yang maka ini kemuliaan bagi orang yang berprofesi sebagai pengajar. Ya, ya, bahasanya dia ya, ya, ma, uh, eh, ya, dia mengajar berarti dia ya, berkegiatan sebagaimana kegiatan pokok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu meskipun mu'aliman di sini tidak harus secara formal mengajar. Maka selainnya seorang muslim ya, apapun profesi pokoknya, pekerjaan utamanya adalah dia menyempatkan diri untuk mengajar. Beliau jadi mengajar istrinya, mengajar anaknya dan memberikan pelajaran pada eh, orang -orang yang ada di sekelilingnya agar bisa meneladani dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu seorang itu tidak akan bisa jadi pengajar tanpa didahului dengan belajar terlebih dahulu. Kemudian Ibnu Umar radhiallahu anhu yara pernah melihat ada anak kecil memasang burung, kemudian burung tersebut dilempari pakai batu. Jadi kan sasaran latihan untuk melempar. Faqala li ahlihi maka Ibnu Umar berkata kepada keluarga dari anak ini Laranglah anakmu fi'li lihada melakukan hal ini Diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu dakhala beliau menemui Yahya ibn Sa'id wa dan ada seorang anak kecil dari Bani Yahya mengikat seekor ayam yarmiha kemudian ayam tadi jadikan sasaran lemparan maka Ibnu Umar kemudian berjalan menuju ayam tadi kemudian dia melepas ikatannya Thumma akbala biha kemudian datanglah Ibnu Umar dengan membawa ayam dan anak kecil tersebut bersamanya. Kemudian Ibnu Umar berkata pada orang tuanya, laranglah anak kalian ini ayusabira hadat tayra lil qatli Ayusabira hadat tayra lil qatli ya membunuh ya, burung ini dengan cara tasbir ya, tasbir artinya ya dibuat si burung ini untuk bersabar untuk mati dalam artian di sini diikat dan jadikan sebagai sasaran namanya ya, dibunuh dengan tasbih. Fa ini sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebenarnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang antusabbara bahimatun melakukan tasbir terhadap binatang. Itu binatangnya diikat atau yang lain sehingga dia tidak bisa lari Kemudian boleh jadi dipukuli, ditendangi atau di dilempari. Yeah. Lil kotli akhirnya mati. Maka ini satu hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku untuk binatang, au ghairiha, au ghairuha atau yang lain. Ya, di catatan kaki dua, tusobar artinya tuhbas artinya ditahan, boleh jadi dengan diikat sehingga tidak bisa lari. Liturma hatta tamuta untuk dilempari sampai mati. Boleh jadi anak panah, boleh jadi e, batu, boleh jadi ini apa senapan angin, pelor senapan angin atau yang lain. Statusnya sama. Dan tentu uh, binatang yang mati karena tasbir ini statusnya bangkai. Ya, binatang yang mati dengan cara tasbir ini statusnya bangkai, dia tidak disembelih. Ya, haknya disembelih, namun dia tidak disembelih. Maka statusnya bangkai sehingga haram untuk dimakan. Kemudian Ibrahim An-Nakhai seorang lama tabi'in mengatakan Wakanu dan mereka dan jika tabi'in mengatakan mereka maka eh, Ghalabatudhan maknanya adalah sahabat. Mereka para sahabat memukuli kami ala syahadah wal ahdi wa nahnu siraron berkenaan dengan persaksian dan janji ketika kami masih kecil. Lihat catatan kaki Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walabdu muslimin dalam redaksi muslim. Kanu, kana yanhaunana. Mereka melarang kami ketika kami masih kanak-kanak. Melarang kami untuk anil ahdi. Ya, membuat janji wa syahadat dan memberikan persaksian. Dan terdapat dalam bab ini sejumlah hadis yang tidak lepas dari pembicaraan Ya, ya, yaitu hadis tentang masalah e, menghukum anak. Ini terdapat sejumlah hadis yang namun tidak lepas dari pembicaraan. Artinya tidak lepas dari kedaifan. Di antara yang dinilai daif oleh saya Mustafa Al-Adawi hadis gantungkanlah cambuk di tempat di mana bisa dilihat oleh penghuni rumah. Wa di riwayat dalam sebagian riwayat kemudian ditambahkan fa'inau sesungguhnya cambuk yang digantungkan lahum adapun itu adalah alat untuk menanamkan adab kepada mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam Musonam Tabrani dalam Mu'jam Kabir dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi dalam sanadnya terdapat perawi yang dhaif. Dan redaksi semisal dilihatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah dari sanadnya terdapat perawi yang dibicarakan yaitu waha uh, eh, wahwa hunaka dan kalau di sini adalah dari jalurnya Ibnu Umar marfu'an. Wa hadisun akhar ada hadis yang lain yang juga mengandung kelemahan. Adib ahlaka wa anfik alaihim min tudika Ya, didiklah keluargamu dan nafkailah mereka dari kemampuanmu. Wala tarfa anhum asoka. Janganlah engkau hilangkan dari mereka tongkatmu akhifhum fillahi azza wa jalla dan tanamkanlah buatlah mereka punya rasa takut kepada Allah azza wa jal. Ya. Ya, redaksi ini dihatkan oleh uh, oleh Abdul Razak uh, dan lihat uh, Abad Ibn Humaid dalam kitabnya Muntakhab dan Abu Nuaim dalam Hiliyah. Ya, maka di sini tentang uh, menghukum anak secara fisik maka kata penulis saya Mustafa Al-Adawi hafizullah taala itu terdapat dua riwayat atau dua hadis yang dua-duanya menurut beliau dhaif. Ya, hadis yang pertama ya, hadis yang pertamanya hadis yang dikuatkan oleh Sa'al Al-Albani yaitu alikus sauta sauta ya, gantungkanlah jambu di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumah dalam hal ini adalah dilihat oleh anak fa innahu lahum adabun maka itu adalah alat untuk menanamkan adab pada mereka ya, namun ya, kalau pakai sudut pandang yang menguatkan hadis ini satu hal yang patut kita perhatikan bahasanya eh, menggantungkan cambuk di sini bukan berarti memukuli anak pakai cambuk setiap hari. Ya. Ya, namun ya, apa, ya, Nabi sampaikan bahasanya itu adalah penanaman adab untuk mereka. Ya, maka tentu pendidikan itu ada ada sisi motivasi dan ada sisi menakut-nakuti. Ada terhib dan ada terhib. Ya, ada memotivasi dan menakut-nakuti. Dan di antara bentuk menakut-nakuti itu adalah yang Nabi tuntunkan eh, dalam hadis ini adalah ya, ada rotan di tembok. Ya, ya, itu rotan itu ya bukan sekedar hiasan. Nah, ini kadang-kadang dipukulkan ke tembok tidak nah, mesti harus kemudian di ya, dipukulkan pada anak cuma untuk ya, menanamkan kedisiplinan menanamkan adab pada anak ini kalau nggak bangun subuh wah ini nanti ya, rotannya bisa bunyi nah, bunyi itu nggak nggak harus dipukulkan namun untuk <clears throat> memberikan uh, efek ya, terhib, ya, efek menakut-nakuti. Ya, terlepas dari e, <clears throat> kalau kita keluar dari perselisihan antara had, apakah hadis ini kuat ataukah tidak, ya, hadisnya ini adalah hadis yang kuat sebagaimana pendapat Al Albani ataukah daib sebagaimana pendapat penulis buku ini ya realita menunjukkan bahasanya ya mengamalkan isi hadis ini ada sisi uh, manfaatnya dan ya, sisi positifnya <clears throat> dengan catatan bahasanya ya adanya cambuk atau alat pukul tersebut ya tidak mengharuskan tidak berkonsekuensi harus selalu dipakai dan seandainya dipakai bukan berarti harus untuk anak uh, boleh jadi sekedar dibunyikan ya, yang sehingga suaranya ngeri dan seandainya ya, dipakai pun tidak harus dipukul sungguhan ya, cukup rotan yang ini dipokkan dikit ah ini sudah uh, sudah untuk karena tujuannya untuk lahum adabun untuk penanaman adab dan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak. <clears throat> Kemudian uh, hadis yang kedua uh, yang tadi dipermasalahkan oleh beliau ala kulihal uh, eh, kalau kita lihat uh, maknanya maka maknanya secara umum ya, makna yang baik adib ahlaka kalimat yang pertama tentu makna yang benar ya, didiklah ya, keluargamu dalam ini terutama an, ya, anakmu kemudian kalimat yang kedua juga kalimat yang benar wa anfik alaihi min tulika ya, nafkailah ya, keluargamu dari kemampuanmu demikianlah kewajiban suami demikianlah kewajiban para bapak kemudian yang menjadi sisi yang dipermasalahkan adalah wala anhum asoka janganlah engkau hilangkan dari mereka tongkatmu yaitu alat untuk menghukum maka kalau ini kita hubungkan dengan hadis yang pertama hadis sebelumnya maka wallahu a'lam maka makna janganlah Dihilangkan itu artinya dipasang. Masih tetap dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh anak. Namun ini tidak mengharuskan ya, seorang ayah jadi seorang yang bengis dan kejam pada anaknya. <clears throat> Kemudian yang eh, kalimat yang terakhir yang keempat akhifhum filai azawajalla ya bala anakmu punya rasa takut pada Allah azza wajalla dan ini satu hal yang sangat-sangat bagus. Dan demikianlah e, mendidik yang benar. Anak itu diajar untuk takut dengan neraka, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diajari takut dengan dokter, takut dengan polisi, atau takut dengan kegelapan, atau takut dengan binatang ini dan itu. Maka ini mendidik yang tidak baik ya, dan bisa jadi ini menjadi akhirnya anak itu jadi penakut, ya, ngeri dan histeris kalau melihat sesuatu yang sering disebut-sebut oleh orang tuanya, ya, sehingga jadilah orang tuanya ini zalim dan merusak anaknya, zalim dan merusak anaknya. Namun yang benar buatlah anak itu takut kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. Ya. Karena itu rasa takut yang akan nilainya positif. Jangan dibuat mereka takut dengan hantu, ya, dibuat takut dengan jarum suntik, ya, dibuat takut dengan yang lain, yang itu malah memberikan motorot. Ya, tidak memberikan manfaat, namun memberikan motorot pada anak. Ya. Akhirnya boleh jadi anak tidak mau berobat, ya. Nah, tentu bahaya. Anak kemudian jadi takut kegelapan, ini satu hal yang bahaya. Maka orang tua yang didik anaknya dengan nakut-nakuti dengan gelap, dengan jarum suntik, dengan dokter dan yang lain, ya, maka dia tidak mendidik anaknya namun dolim kepada anaknya. Merusak anaknya. Dan yang benar akhifum filahi azza wa jalla. Ya, buatlah mereka punya rasa takut, takut-takuti mereka dengan Allah azza wa jalla. Ya, kembali ke atas tadi Ibrahim An-Nakhai mengatakan mereka para sahabat mukul kami gara-gara ya, ya, memberikan persaksian yang tidak benar gara-gara kemudian tidak memenuhi perjanjian ketika kami masih kecil. Ya, jadi mahalus syahidnya adalah ya tribunana. Ini menunjukkan disyariatkannya hukuman fisik jika diperlukan. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu taala mengatakan Pakola Abu Umar Ibn Abdul Bar beliau mengutip penjelasan Ibn Abdul Bar Al-Maliki maknahum maknanya engdahum menurut mereka ya, maknahum makna kalimat ini engdahum menurut mereka annahyu larangan seorang itu bersegera untuk mengatakan saya bersaksi dengan nama Allah wa alaihi ahdullahi laqad kana kada dan atasku janji Allah laqad kana kada sungguh telah terjadi demikian dan demikian atau kalimat-kalimat semacam itu. Wa inna makanu yatribunah maka mereka para sahabat memukuli anak kecil gara-gara hal tersebut hatta la bi adah supaya kalimat-kalimat di atas tidak menjadi kebiasaan. Sehingga akhirnya anak ini akan bersumpah dalam setiap perkara baik yang layak untuk e, dibuka dengan sumpah ataupun yang tidak layak untuk diberi sumpah. Kultu al hafid al hafid Ibn Hajar mengatakan wa yahtamil ayakuna al-amru fi syahadah ala maqala tentang dimungkinkan tentang apa yang dimaksud dengan persaksian adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Bar. Wayah tamil dan kemungkinan yang kedua ayakun al murad yang dimaksudkan adalah larangan melaku, memberikan persaksian dan mengurusi persaksian lima fitahamuliha haraj karena ya, menanggung persaksian itu satu hal yang menyusahkan. Wala siyama ingda ada iha, terutama pada saat menyampaikan persaksian. Li'anal insana mu'aradun linisyan wa syahwi apa beratnya menanggung persaksian karena manusia itu rentan dengan lupa dan lalai. La siyama lebih-lebih lagi wahum mereka idza di masa itu yang dominan mereka tidak mencatat. Kemudian eh, kemungkinan makna yang ketiga, wayah tamil dan dimungkinkan makna yang ketiga ayakun al murad yang dimaksud dengan larangan janji adalah adhul fil wasiyah adalah masuk dalam eh, masalah wasiat lima yatarotab ala dalik minal mafasid karena adanya berbagai macam hal yang negatif di balik hal tersebut. Wal wasiat sama al ahda dan wasiat itu disebut juga dengan sebutan al-ahdu. Ya, maka ada uh, beberapa versi penjelasan apa yang dimaksud dengan memukul kami karena persaksian. Ya, maka tadi ada makna yang dibawakan, diajukan oleh, ditawarkan oleh Ibn Abdul Bar. Maknanya adalah ya, adalah sumpah. Ya, adalah memberikan persaksian dengan sumpah. Ashadu billahi Ya. Namun boleh eh, ya, namun kalau kemudian ada makna yang kedua yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar, maknanya adalah larangan untuk memberikan persaksian secara umum. Untuk bermudah-mudah memberikan persaksian. Ya, karena uh, umumnya orang ya, rentan dengan lupa dan lalai apalagi apa yang dilihat apa yang kemarin dilihat itu cuma mengandalkan ingatan dan tidak e, dicatat ataupun direkam. Ya. Sedangkan makna memukul kami karena al-ahdi perjanjian maka tadi ada tawaran makna yang diberikan oleh Ibn Abdul Bar artinya adalah alaiya ahdullahi ini sama ini persaksian berarti ujungnya Ya, atas atasku Allah Subhanahu wa taala lakot kana lakot kana kada sungguh telah terjadi demikian dan demikian. Namun kemudian makna yang kedua tadi di, di, disampaikan oleh dan ditawarkan oleh Ibnu Hajar maknanya adalah larangan ad fil wasiat. Larangan untuk memberi wasiat. Karena wasiat itu disebut juga al-ahdu. Kemudian berkenaan dengan masalah bolehnya memukul anak jika dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau ya, maka ada beberapa norma di antara norma penting berkenaan dengan memukul adalah wattaqi durbal auladi ala wujuhihim. Hati-hati hindari mukul anak pada wajahnya. Ya, mukul anak pada wajah itu boleh jadi ninju pipinya, boleh jadi nempeleng, ya, boleh jadi ya, apa, kemudian eh, jewer telinganya, ini termasuk adorbu ala wujud. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, tidak kota ahdukum akhahu, jika salah satu kalian kelahi dengan temannya." falyajani bil wajah. Maka hindarilah pukulan ke arah wajah. kalau kondisi mengharuskan untuk terjadi perkelahian. <laughs> Maka ada kelahi yang ya, memiliki adab. Nah, tidak nempeleng, tidak jotos eh, bagian wajah, ya, namun cuma boleh jadi mukul tangannya, boleh jadi kakinya, ada bagian badan yang lain. Ya, demikian dalam hadis uh, tiga hadis ini yang uh, semuanya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain hindari wajah. Dalam redaksi yang lain jika salah satu kalian mukul orang lain maka hindarilah wajah. Maka ini aturan ini bersifat e, bersifat umum. Ya. ini boleh jadi orang lain, boleh jadi istri sendiri dan boleh jadi anak. Ya, maka jika orang lain tidak boleh dipukul sisi wajahnya apalagi istri. Istri sendiri apalagi demikian juga anak. Kemudian Allah abna wa arkanul iman wal islam anak dan penanaman rukun iman dan rukun Islam. Maka anak-anak wajib belajar tentang pokok-pokok keimanan, rukun agama dan rukun Islam, yaitu mengenal Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Dan dalam mereka juga belajar iman tentang dengan takdir yang baik ataupun yang jelek. Belajar mengucapkan dua kalimat syahadat, demikian juga belajar sholat dan puasa. Wa dan apa yang khusus berkaitan dengan mereka berupa hukum-hukum zakat dan haji. Dan demikian pula hendaklah mereka mengambil bagian yang banyak dari hafalan Al-Quran. Maka hendaklah anak dimotivasi dan dikondisikan sedemikian mungkin untuk punya ya, hafalan yang banyak dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, pengetahuan tentang kisah-kisah para Nabi Ali, eh, Ali Shallallahu Wasallam, Demikian juga perjalanan hidup orang-orang yang fadl wassalah, orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang saleh, itu perjalanan para ulama dan semua hal yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, surga dan ridha Allah dan segala yang menjauhkan mereka dari murka ya Allah wa ghadabi dan murka Allah ya iqabihi hukuman Allah dan segala yang menjauhkan mereka dari neraka. Maka sampaikanlah kepada anak muda iman selalu tentang pokok-pokok iman dan Islam, kenalkan mereka dengan rukun iman dan rukun Islam. Karena ini adalah satu hal yang paling bermanfaat bagi mereka. Balwalaka demikian juga bahkan manfaat bagi anda dari sisi agama, dunia pun ataupun akhirat. Alim auladaka ajarilah anak-anakmu. Ya, hadis berikut ini satu hadis yang syarif yang mulia, al-jam yang lengkap yang disampaikan oleh Jibril. Wa alimhum ajarkan pada mereka poin-poin yang ada dalam hadis ini. Fakat ja'a Jibril, maka sungguh Jibril datang bertanya tentang hal-hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat Ridwanullah alaihim bisa mempelajarinya. Yaitu hadis Jibril. Dilihatkan oleh Bukhari, dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal Bainama nahnu pada saat kami di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zata yamin pada satu hari tiba-tiba telah muncullah di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Tidaklah terlihat padanya bekas bepergian dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Kalau tidak ada yang mengenalnya maka dia harusnya musafir. Namun tidak ada padanya bekas orang yang bepergian. Buktinya pakaiannya demikian putih bersih. Sampai akhirnya dia datang ke dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia sandarkan dua lututnya pada lutut Nabi dan dia letakkan dua telapak tangannya pada fakhidaihi dua paha Nabi. Ini catatan kaki, yakni artinya Jibril ini meletakkan dua tangannya pada dua ya, pada pahanya sendiri wajalah sa'ala hayatul muta'alim dan dia duduk sebagaimana duduknya orang yang belajar. Ya, namun eh, demikian penjelasan saya Mustafa di sini. Namun terdapat riwayat yang lain, kalau nggak salah riwayat Nasai yang mengatakan bahasanya fakhidai itu adalah pahanya Nabi. Meskipun yang lebih wallahu alam e, lebih dekat dari sisi Eh, hayatul muta'alim adalah ya manakala dia meletakkan itu pada pahanya sendiri. Ya, wakal kemudian orang tersebut mengatakan wahai Muhammad akhbirni anil Islam kabarkanlah kepadaku tentang Islam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah menegakkan salat membayar zakat puasa Ramadan berhaji ke Ka'bah jika engkau mampu safar ke sana maka Jibril mengatakan kau benar, kami heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian Jibril mengatakan akhbirni anil iman, maka Nabi katakan kau beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kau beriman dengan takdir baik yang buruk ataupun yang jelek. Kalau setak tak engkau benar. Fakhbirni anil ihsan kabarkanlah aku tentang ihsan. Nabi katakan engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, sungguh Allah melihatmu. Qal kemudian Jibril mengatakan, "Akhbirni kabarkanlah padaku tentang kiamat." Qal maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari bandingkan yang bertanya." Qal fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tandanya, catatan kaki ay eh, alamatiha, tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha budak perempuan melahirkan tuannya, catatan kaki Artinya antali dal amatu budak perempuan melahirkan pemiliknya dan tuannya. Dan kau lihat orang yang hufata urota, orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan miskin, ri'a asyai, pengembala kambing, berlomba dalam meninggikan bangunan. Catatan kaki ala ala maknanya fukara, fakir, ri'a asyai artinya ru'atul ghanam, pengembala kambing. Sementara kemudian beliau berangkat falabis malia maka aku eh, melewati waktu malian beberapa waktu lamanya. Eh, catatan kaki ayat makas tu waktu tawilan eh, aku melewati waktu yang panjang. Kemudian Nabi bertanya kepada Kuwai Umar, apakah engkau tahu siapa kasih penanya? Maka Umar mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sunnya dia adalah Jibril, dia datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu kepada kalian. Maka kewajiban orang tua untuk israh jelaskanlah kepada anak-anak isi kandungan hadis ini tentu dengan penjelasan yang ringkas dan sesuai dengan kemampuan daya tangkap anak.